Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ba'd. Ikhwani fi din azanillah wa iyyakum. Dalam pertemuan yang ketiga kita kali ini kita akan masuk pada pembagian tingkatan-tingkatan tasyri seperti yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala di mana beliau mengatakan wa yumkinu tatabbu'u marahila tarikh at-tashri' ala hadha an-nahwi fi usurin sittatin hiya fi taqdiri dan mungkin untuk mengikuti tingkatan tarikh tashri' ala hadan nahwi fi usurin sittatin dalam bentuk sebagai berikut dalam enam fase waktu yang dia menurut persangkaan kami adalah yang pertama asrun nubuwati wal wahyi masa atau era kenabian dan wahyu yang kedua asrun Khulafa'ir Rashidin, era Khulafa'ir Rashidin. Yang ketiga Asrut Tabi'in, zamannya para tabi'in. Yang berikutnya Asru A'immatil Madahib, yang juga disebut sebagai Ad-Daur ad dahabi Lil Fiqih era keemasan fikih zamannya para imam-imam madhab. Kemudian yang kelima, asru atba'il madahib, era para pengikut madhab. Dan yang terakhir, yang keenam, asrul yaghadah awin nahdah al-haditha, era kebangkitan, ya atau era ya kebangkitan yang baru ya era ya kebangkitan yang baru Nahdlatul haditsah yaitu maksudnya adalah era baru era fikih baru ya tentunya apa yang disebutkan dari pembagian ini seperti yang telah kita sebutkan dalam pembahasan terdahulu pembahagian, pembagian yang sifatnya ijtihadi. Pembagian sifatnya ijtihadi. Telah kita sebutkan bahwa sebagian ulama membagi hanya pada tiga tingkatan saja. Ya, tingkatan zamannya Rasulullah, kedua zamannya para sahabat, ketiga zaman sesudah sahabat. Ya, ada lagi membagi empat, membagi lima, ya, dan seterusnya. Dengan sisi pembagian yang beragam, berbeda-beda. Jadi sifatnya dia istihadi, ya. Tentunya yang paling penting adalah mengapa ada pengelompokan dan pembedaan era tersebut. Tentunya adalah yang diinginkan ibraz menampakkan, memaparkan kepada kita mumayyizat ya, kekhususan-kekhususan spesifikasi dari setiap e era. Ya. Itu kan kaidah yang baku dalam nomenklatur ya, pengelompokan, pengklasifikasian ya. Namanya klasifikasi yang baik, pembagian yang baik adalah pembagian yang jelas batasan dan ukurannya. Sehingga yang pertama bukan yang kedua. Yang ketiga berbeda dengan yang kedua kan begitu ya jika sama saja tidak ada perbedaan buat apa dibedakan dalam klasifikasinya ya itu yang kaidah dasar dalam nomenklatur namanya ya bagi jadi yang paling penting bagi kita adalah mumayizat ya khosais spesifikasi kekhususan dari setiap e era ya maka apa yang disebutkan oleh penulis di sini di antara spesifikasi yang baik ya pembagian menjadi enam era era nubuah dan wahyu era Khurafah ar-rasyidin era tabi'in era imam-imam madhab era pengikut imam madhab dan era kebangkitan fikih ya taib mari kita lihat masing-masing dari era tersebut satu persatu awal, marhalatul ula asrun nubuwati wal Wahyu ya era kenabian dan wahyu. Syekh mengingatkan tentu saja di sini apa yang menjadi ruusul masail, pokok-pokok penting dalam pembahasan ini. Yang pertama beliau sebutkan tentang kekhususan dari era ini. Kata beliau, tamayyaza bi thalath bi thalathi mazaya atau khasa'isa wa hiya nuzulul Qur'anul Karim wa bayanu sunnah Nabawiyah." wa ijtihadun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga spesifikasi kekhususan dari era kenabian dan wahyu ini. Yang pertama, dia adalah era turunnya wahyu. Ya? tapi nuzulul quran Karim itu pasti. Karena setelah wafatnya Rasulullah, inqata al-wahyu. Yang kedua, Dituliskan di atasnya. Bayanus sunnah nabawiyah. Penjelasan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu diterangkan di sini tentang penjelasan Al-Qur'anul Karim karena dia adalah amrun tabi'i berkaitan dengan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk. Ya kan? Dan perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an. al quran maka itu sudah pasti. Tetapi Rasulullah diutus juga untuk memberikan contoh dan suri teladan dengan apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itulah sunnah nabawi nabawi Dan beliau kemudian menerangkan, menjelaskan apa yang ada di sunnah tersebut. Ya, baik. Yang ketiga, istihadul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, tentang yang kedua pertama, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Adapun tentang yang ketiga ini ada khilaf. Karena sebagian ulama memandang bahwa Rasulullah tidak punya hak ijtihad dan tidak ada perkara yang Rasulullah berijtihad di dalamnya. Kenapa? Karena ayat-ayat yang menerangkan tentang perkara tersebut yang menunjukkan apa yang datang dari Rasulullah sifatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis Rasul ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Miqdar bin Ma'di Karim riwayat Ibnu Majah. Ya. Dengan kata dengan itu alasan itu bahwa mereka mengatakan tidak ada perkara yang Rasul berisi di dalamnya. Tidak ada. Baik ya. Ini perkataan atau pendapat sebagian ulama. Namun yang benar, yang benar bahwa adanya istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keterangan yang tidak terbantahkan yang menjelaskan akan perkara itu kalau kita berikan contoh bahwa Rasulullah beristihad ya kemudian ada wahyu yang menjelaskan tentang perkara itu mungkin untuk dihindari atau mungkin untuk seorang mengatakan enggak itu wahyu yang datang berarti perbuatan Rasulullah itu wahyu sunnahnya seperti itu, ya, kemudian datang syariat memang ya membenarkan apa yang datang dari istihad tersebut. Jadi ya, sebenarnya bukan istihad dia, tapi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, ilham, wahyu. Karena kita tahu wahyu turun dalam beberapa bentuk pula. Jelas ya? Ya. Kalau kita bantah kalau kita bukan dalil seperti itu, kita akan dibantah. Tapi ada dalil yang tidak terbantahkan yaitu apa? Justru adanya pengingkaran dalam Al-Qur'an akan sebagian perkara yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini metodologi yang bagus sekali ya, tariqul aks. Ya, metodologi. Kadang kita dalam membantah suatu perkara jangan bawakan dalil subutiyah Dalil yang justru menetapkan. Karena itu masih mungkin untuk ditakwil. Tapi ketika kita datang dengan yang aks, maka itu justru dalil yang tidak terbantahkan. Maksudnya begini. Seperti apa yang terjadi dalam kisah perang Badar tentang akhdu uh, eh, al-iwab min usara Badar, ya kan? Diambilnya tebusan dari tawanan perang Badar. Ya enggak? Turun ayat pengingkaran kepada Nabi SAW tentang perkara itu. Ya? Ketika para pembesar Quraisy meminta Rasulullah untuk memberikan nasihat, bimbingan kepada mereka. Maka Rasulullah ketika itu sedang bersama para sahabat yang lain yang mereka dari golongan orang-orang miskin, ya. Maka Rasulullah mendahulukan mereka. Afwan, astagfirullah. Terbalik ya ketika Rasulullah bersama para pembesar Quraisy berdakwah, ya kan? Maka datang sebagian sahabat dari golongan orang-orang yang mereka asalnya budak atau orang miskin menginginkan pengajaran dari Rasulullah dalam hal ini Abdullah bin Umi Maktum. Maka Rasulullah memilih untuk bersama para pembesar Quraisy menyampaikan kepada mereka dakwah Islam. Turun ayat yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? abasa watawal, watawalla. Jelas ya? Ini kan sebenarnya dalil yang menunjukkan pengingkaran, ya? Tapi justru ini menunjukkan bahwa memang ada perkara yang Rasulullah berij berijtihad. Beliau memilih satu per permasalahan yang kemudian datang pelurusan ya dari Allah Subhanahu wa taala min fawqa min fawqi sab' samawat dari langit yang tujuh. Datang pelurusan tentang perkara. Jelas ya? Jadi ini menunjukkan ada ijtihad kan? Ya. Dan ijtihad qabilun lil akhra as Mungkin salah, mungkin benar. Dari sini luruskan. Maka contoh dalil aksi ini menunjukkan kepada kita apa yang tidak terbantahkan. Bahwa Rasulullah SAW berijtihad. Ya? Baik. Sebenarnya di antara dalil yang sore bisa kita dapatkan adalah hadis yang dalam Arbun Nawawiyah yang disebutkan oleh para ulama sebagai dalil yang kokoh untuk hal ini. Tapi tadi kalau dia dari positif bisa dibawakan kepada mana yang tadi bahwa itu takrir sudah. Wahyu dalam bentuk yang lain. yaitu hadis Rasulullah belum mengatakan dalam riwayat Muslim, ya, "Inna Allah qad farada alaikumul hajj fahujju." Nabi perintahkan tuh haji, ya kan? Maka kata sahabat, "Ya afi kulli amin ya Rasulullah, setiap tahun wahai Nabi kita harus naik haji." Apa kata Rasulullah SAW? Fasakata, maka Rasulullah diam lama. Kemudian berkata, "Lau kultu na'am la wajabat wala mas tata'tum." Di antara faedah disebutkan oleh para ulama dari hadis itu bahwa apa yang ditak apa yang ditetapkan oleh Rasulullah akan menjadi satu ketetapan. Meskipun dari istihad Rasul Rasulullah kecuali jika ada peluru pelurusan. Jadi ini dalil sebenarnya bahwa ada istihad dari Rasulullah. Laula an asyqa ala ummati. Nah, itu. Ya kan? itu juga dari tentang bahwa Rasul beristihad. Tapi disebutkan tadi bahwa itu mungkin untuk ditolak oleh para ulama yang menolak adanya istihad Rasulullah dengan alasan ini sudah ada ilham dari Allah. Paham ya? Tapi ketika datang dengan dalil yang negatif, Rasulullah diingkari atas istihadnya. Bukan dilarang dari beristihad. Diluruskan istihadnya. Maka itu dalil yang penting tentang adanya istihad yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Jelas ya? Nah, itu kan salah satu metode istidlal yang yang penting untuk kita pelajari dalam istidlal, ya. Baik dalam uh, ardul masail ataupun bahkan dalam niqash, dalam debat biasanya. Baik. Jadi ada khilaf, tetapi yang rajih istihad Baik. Kemudian disebutkan tentang tabiat dan sifat ya yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bacakan karena ini buku yang menjadi pegangan kita ya. Ya, meskipun kita jelaskan apa yang perlu dijelaskan, kita lewati apa yang perlu kita lewatkan. gitu ya? Sepakat ya insyaallah taala. Baik, amma nuzulul Qur'anul Karim. Faka fakana munajjaman mufarraqan bihasabil waqa'i wal munasabat allati tu'rafu bi nuzul. على مدى ثلاث وعشرين سنة فتارة تنزل سورة تنزل سورة كاملة كالفاتحة والمدثر والأنعام في مكة المكرمة إلى ثلاث آيات من سور من سورة الأنعام إلا ثلاث آيات من سورة الأنعام <clears throat> وتنزل عشر آيات كما في قصة الإفك وأول السورة المؤمنون وتارة خمس آيات وذلك كثير وقد ينزل بعض آيات مثل غير أولي الضرر بعد آية لا يستوي القاعدون من المؤمنين يا juga seperti wa in tukhfu ma fi eh wa in apa wa in apa bukan bukan eh, apa apa akhir surah Al-Baqarah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha ya. Jadi kata beliau adapun turunnya Al-Qur'an maka dia turun munajjaman mufarraqa terpisah tergantung dengan peristiwa dan keadaan kejadian yang disebut dengan asbabun nuzul turun selama 23 tahun kadang kadang turun satu surah secara utuh seperti Al-Fatih, Al-Mudathir dan Al-An'am kecuali tiga ya ayat dari surah tersebut. Kemudian kadang turun hanya sepuluh ayat. Ayat apa? Ya, sepuluh ayat seperti dalam kisah ifik Kadang turun ya dalam surah Al-Mu'minun ya eh, atau dan seperti awal surah Al-Mu'minun dan kadang turun lima ayat saja ya dan itu banyak sekali dan kadang turun bahkan setengah dari A dari ayat saja, setengah dari ayat saja. Ya. Wa nuzulu ayatin wa ilatan khiftum ilatan fasawfa yughnikumullahu min fadli insyaallah innallaha alimun hakim. Insya innallaha alimun hakim. Ba'da nuzuli ayah ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Eh, najasun, ya. Jadi turunnya ayat dari surat Taubah ayat 28, ya. Setelah ayat eh, turunnya ayat yang Oh, bagian awalnya ya ya, ya yang namanya innamal musyrikuna najasun ya maka ini menunjukkan kepada kita bahwa turunnya Al-Qur'an munajjaman tentunya memiliki tujuh tujuan maka beliau ingatkan wa hikmatu tanzilil Qur'an munajjaman la dufatan wahidatan tathbitun wa taqwiyatu tathbitu wa taqwiyatu qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam faya'ihi wa yahfazuhu wal intiqal min hukmin ila akhara والإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات ليكون دالا على كونه من عند الله Adapun hikmah dari turunkannya munajjam adalah untuk mengokohkan dan menguatkan hati Nabi hingga beliau pun menjaga dan menghafalkannya. Kedua, perpindahan dari satu hukum kepada hukum yang lain apa disebut dengan tadarruj fil ahkam. Ya. Dan ini sangat penting. Ini merupakan salah satu khasais sifat, ya. Yang dengannya kita mengetahui perbedaan setiap era masa dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, wal ijabatu ala ba'dil asila wal istifsarat. Pertanyaan atas sebagian pertanyaan dan istifsar, ya, permintaan kejelasan. Ya. Ini di antara hikmah. Juga kata beliau, "Liyakuna dalan ala kauni min indillah." agar menunjukkan bahwa apa yang datang dari dalil-dalil syariat itu sesungguhnya hanya datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kejadian ya. وليبعث وليبعث على القبول والامتثال ولأن في تفريقه رحمة ولأن في تفريقه رحمة بالعباد وهذا مبدأ تربوي رائع لنقل الأمة العربية تدريجيا من حال إلى حال كنزول التشريع تحريم الخمر وتحريم الربا في أربع آيات agar menunjukkan bahwa dia datangnya dari Allah dan untuk membangkitkan penerimaan dan pelaksanaan terhadap suatu perintah dan juga <clears throat> dengan dipisah-pisahkannya ayat <clears throat> dan turun sesuai dengan peristiwa dan kejadian ada rahmat kasih sayang Allah kepada ham hamba-hambanya. Ya, tidak sekaligus. Dan itu tabiat dari syariat Islam di awal turunnya. Ya, di awal turunnya. Tetapi ini penting bagi kita dalam memahami fikih Islam karena mengajarkan kepada kita tabiat dari fikih Islam itu sendiri. Ya. Wa mabda dan garis atas kalimat ini Wada mabda'un tarbawiyun ra'i. Ini merupakan mabda, suatu dasar sendi pembinaan yang tinggi untuk memindahkan atau ya melakukan suatu perubahan ya pada umat Arabiah secara bertahap dari satu keadaan kepada keadaan yang yang lain. Ingat, sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab fi jahiliyatin ya dalam kegelapan jahiliyah kan gitu ya ya dan tentu saja berubah apa yang merupakan tabiat dan sifat dan kebiasaan yang lama membutuhkan usaha yang besar ya kan membutuhkan usaha yang besar yahtaj ila as-sabr wal musabarah jelas kan maka di antara hikmah Allah Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang dia adalah syariat itu sendiri secara bertahap bertahap secara bertahap ya maka beliau sebutkan wal makki beliau sebutkan tentang al makki wal madani ayat-ayat al makki tentunya ada khilaf di antara para ulama tentang ayat makki ayat madani kan ada ada tiga pendapat sebagian mengatakan ayat makki dan madani dilihat dari tempatnya turun di Makkah Makkah Turun di Madinah, Madinah. Di luar itu, maka tidak masuk dalam kategori Makkah dan Madinah. Ya, ada yang melihat bahwa patokan ya Makkah dan Madinah itu dari apa? Hijrah Rasulullah SAW. Ya, apa yang sebelum hijrah maka dia Makki meskipun turunnya bukan di Mekah. Dan apa yang turun setelah hijrah meskipun dia di Makkah, maka dia masuk ayat-ayat madaniyah gitu ya. Ada lagi yang lain ya yang mereka memberikan pembagian Makkah dan Madinah dari sifat ayatnya. Dari sifat ayatnya. Tetapi yang lebih dekat yang benar seperti disebutkan oleh Syekh di sini wal makki fi asharil aqwal ma nazara qabla al-hijrah ila al-Madinah kasurati juz tabaraka wa ma ada surat ad-dahr wa surat wa surat wa suru juz amma ya wa Juz juz amma ma ada surat an-nasr wa surat al-falaq wan nas ala sahih Makki menurut tempat yang paling masyur adalah apa yang sebelum hijrah seperti surah surah yang ada dalam juz tabaraka alladhi biyadil mulk juz 29 kecuali surah ad-dahr ya yang dia Madaniyah. Ya. Kemudian surah Juz Amma, surah-surah Juz Amma seluruhnya kecuali surah An-Nasr, Al-Falaq dan An-Nas menurut pendapat yang paling kuat bahwa semuanya adalah Makkiyah. Eh, Madaniyah, afwan. Wal madani mana nazala ba'dal hijrah walau fi Makkah. Madani apa yang turun setelah hijrah meskipun di Makkah. Mithlu suwari juz qad sami'a 28. Wa ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ya la syak bahwa dia ayat mana dia wa jami'u suratil maidah semua surah al-maidah kemudian beliau sebutkan sifatnya perbedaannya tantazu as-suwar al-makkiyah bi ijazin bi ijazi ayatiha wa kauniha galiban qasirah li islahil aqiyah wa mu'ajjidi fawda al-akhlaq wal ayat al-madaniyah tawilah galiban li taqrir al mabniyah lil fara'id wal hudud Ya, wa tabda ayat al-makkiyah ghaliban bi ya ya ayuhan nas oh ya bani adam wal atmanadiyah bi ya ayyuhalladzina amanu illa fi sabi ayat. Ya. Kata beliau surah-surah makkiyah ya memberikan memiliki spesifikasi ayat-ayatnya lebih pendek ya karena dia kebanyakannya ringkas ya dan uh, Tujuannya adalah untuk memperbaiki akidah dan mengobati apa yang terjadi dari kerusakan akhlak, keguncangan akhlak, dekadensi moral. Kemudian ayat-ayat Maidiyah panjang ya karena menjelaskan tentang hukum-hukum ya yang dibangun di atas kewajiban-kewajiban dan hudud ya batasan dalam, dalam bentuk hukuman dan uh, uh, balasan. Kemudian Ayat-ayat Makkiyah kebanyakan dimulai dengan ya ayuhan nas atau ya bani Adam, sedangkan ayat-ayat Madaniyah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kecuali pada empat ayat, dua ayat pada surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya. Yang dia ya, adalah ayat-ayat Madaniyah tetapi tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu empat empat lagi pada surah An-Nisa ya ayuhan nas ittaqu rabbakum iya sya yudhibkum ayuhan nas ya ayuhan nas qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum ya wa wahidatun fil hujurat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa itu tentang ayat-ayat Makki dan Madani pertanyaannya apakah kemudian tashri pada zaman Rasulullah ini dibagi dengan dua pembahasan yang lebih kecil yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Ya, ini ada khilaf di antara para ulama sendiri. Sebagian mengatakan bahwa asal tashri betul dia di, di zamannya Rasulullah tentu saja ya tetapi itu terbatas pada fase Madinah saja. Fase Madinah. Adapun pada fase Makkah, maka dia adalah tasbitul aqaid. Ya, wa usul, ya, al-muamalat, ya, maksudnya usul ala ala akhlak, ya. Maka dia adalah penetapan tentang perkara-perkara akidah. Ya, termasuk dalamnya keimanan kepada hari akhir. Ya, dan tentang pokok-pokok adab. Ya. Sehingga dalam hal ini ya menurut sebagian ulama bahwa dia tidak termasuk fase tasyrik. Ya. Apalagi ketika itu belum ada daulah. Ya. Belum ada negara yang dengannya kemudian kaum muslimin yang ada di bawah negara tersebut ya tunduk kepada aturan yang berlaku ya dari tasyrik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Makkah yang adalah tatawu. Ya. Orang ikut dengan kerelaan atas hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Baik. Uh, tetapi yang benar dalam perkara ini bahwa uh, fase Makkah juga fase tasyrik. Ya. Tetapi itu diingatkan bahwa tentu saja fokus yang terbanyak adalah dalam bentuk irsa al aqidah إرساء al aqaid والرد على al الباطلة menanamkan akidah yang kokoh, yang kuat, yang benar dan ya, bantahan kepada akidah-akidah yang menyimpang. Itu sebenarnya dalam pas itu. Tetapi terlihat jelas dalam waktu-waktu itu adanya penjelasan akan perkara-perkara syari syariat seperti Wailun lil mutaffifin. Ya, tentang masalah mikyal dan mizan. Al-adl, mabdaul adl. Ya, ada dalamnya perkara-perkara yang berkaitan dengan juga salat. Ya. Meskipun belum diwajibkan dalam bentuk jamaah, ya, dan belum sempurna seperti apa yang ada pada fase Madi Madinah. Tetapi setelah ada dikerjakan ini, ya. Sehingga dengan itu termasuk juga khilaf tentang masalah zakat. Ya, Apakah diwajibkan nanti di Madinah atau diwajibkan sejak di Mekah tanpa penyebutan amsibah? Ya? Zakat itu sendiri dan tafasir mustahiqiha dan rincian dari orang yang berhak untuk mendapat mendapatkannya. Ada cuma fakir miskin saja, itu saja, ya. Anak yatim dan sebagainya. Maka perintah untuk bersedekah secara umum. Paham ya? Ya. Maka perkara-perkara ini telah ada pada fase maka sehingga sesungguhnya dia termasuk dari marhalah tasyri'iyah yang sahih yang benar dia termasuk marhalah tasyri' tasyri'iyah tahapan pensyariatan dengan tabiat yang berbeda dengan apa yang ada pada fase atau marhalah madani madaniyah madaniyah dan karena itu kita pun penting untuk melihat perkara-perkara yang ada dalam fase-fase tersebut. Kemudian berkata Syekh menyebutkan Urus al-masail, pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan fase tersebut, era tersebut. Wa qama tasyri' al-islami ala thalathati ususin. Ya, bahwa ada empat perkara yang tegak, eh, tiga perkara yang tegak dengannya era tersebut yang dia menjadi ciri ya dari syariat yang terlahir pada masa itu ya secara tegas. Apa itu? Yang pertama hiaraful haraj. Tidak adanya kesempi, kesempitan. Ya, apa yang disebut dengan ha? as-suhulah wal yasar, ya. Kemudahan yang ada waraful junah yang ada pada syariat tersebut, ya. Seperti kita ketahui firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ke-6, ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ya, dalam surah Al-Hajj, ya Allah berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Dalam surah Al-Baqarah, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Dalam hadis Rasulullah, يَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ Ya, bu'ihtu bil hanafiyati samhah, Isahlah eh, dan lain sebagainya dari dalil-dalil yang mengatakan dalam masalah ini. Jadi yang pertama raful haraj. Mengangkat kesempitan. Adanya keluasan dan kemudahan dalam syariat. Itu tipe, dan tabiatnya. Yang kedua, kilatut taklif. Tidak adanya beban. Tidak adanya beban. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Ya, janganlah kamu tentang perkara-perkara jika ditampakkan hukumnya akan menyusahkan kalian. Daruni ma taraktukum. Kata Nabi, ting tinggalkan apa yang aku diamkan. Ya, tentang masalah haji tadi. Ya, lau qultu na'am la wajibat. Kalau saya bilang iya setiap tahun harus haji, maka akan menjadi satu kewajiban wala mastata'tum dan kalian tidak akan mampu melaku, melakukannya. Di samping ada penyebutan tentang raful haraj, ya, Muratu ahwalin nas menjaga keadaan manusia juga ada perkara yang penting. Itu jangan bersusah payah membebani diri dengan perkara-perkara yang akhirnya justru akan menyusah, menyusahkan. Ya. kita taklif, ya. Dan yang berikutnya at-tadarruj fit tashri' at-tadarruj fit tashri' adanya tahapan dalam pensyariatan. Saya sebutkan tadi tentang masalah diharamkannya khamar. Ternyata bertahan, bertahap. Tapi sangat penting penjagaannya. Kenapa? Karena mengingat bahwa khamar ya adalah perkara yang dia yulhi anas, membuat jiwa itu lalai, fly. Kemudian dia menimbulkan idman, kecandu, kecanduan. Maka ketika diperintahkan kepada perkara tersebut, ya, ada proses yang harus dilewati agar kemudian ketika ditinggalkan, maka dia pun ditinggalkan dengan mudah, ya, dan dengan lapang hati. Ya, nah, itu. Maka ada tadarus dalam syariat. Ya, sebagaimana pula perkara salat. Adanya tadarus ya dalam pelaksanaannya. Ya. Dari jamaah dan sebagainya. Paham ya? Ya. Demikian pula masalah zakat. Perintah untuk bersedekah secara mutlak tanpa penetapan pembatasan jumlah yang disedekahkan, ya. Dan diingatkan dalam sisi tersebut apa yang sifatnya tadamun ijtimai. Saling mengkafil, membantu, ya. Itu sisi yang diangkat. Jelas ya? Ya. Tetapi ketika kemudian ya Islam memiliki daulah ya semakin kokoh akidah maka kemudian datanglah ansibatu zakat ya nasab-nasab zakat pun dijelaskan dengan seksama bahkan datang ancaman dan hukuman bagi yang meninggalkannya paham ya ya diingatkan juga tetap hak fakir mis miskin ya tetapi di sini sudah sangat tegas apa yang datang dari syari syariat tadi ketika ya, jiwa telah mengikuti apa yang datang dari tuntu, tuntunan dan telah kokoh di atas akidah yang kuat tadi. Nah, tadarruj. Tiga ini merupakan dasar dari tasyri islami ya pada era tersebut ya. Sesungguhnya pada era berikutnya juga seperti itu ya. Tetapi dia menjadi ciri yang pokok yang kemudian menjadi perkara yang disimpulkan darinya oleh para ulama apa yang disebut dengan al-qawaid al-fiqh fiqhiyah. Ya kan? Ya, yang baru saja berlalu daurahnya ya. Baik. Ada yang keempat yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang keempat yang disebutkan sebagian ulama yang lainnya. Ya, yaitu al-musayaratu, tambahkan atau musayaratu tashri' li masalihin nas musayaratu at-tashri' li masalihin nas. Sejalannya perkara syariat itu dengan maslahat manusia manusia. Dengan maslahat manusia. Nah, ini empat perkara yang dia merupakan spesifikasi dari apa yang datang dari era tersebut, ada tambahan lain yang diingatkan oleh para ulama ya dalam masalah ini yang dia merupakan tonggak penting dengannya kita memahami tabiat syariat dalam era tersebut dan karena itu mengapa kita dapatkan adanya keterangan-keterangan dari uh, para sahabat ridwanul alim ajma'in tentang kewajiban untuk mengembalikan perkara ya kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan datang ayat-ayat yang tegas dan jelas memerintahkan kita untuk menyerahkan perkara itu kepada Rasulullah dan jika telah datang perkara dari Rasulullah maka tidak ada khirah tidak ada pilihan ya bagi siapapun untuk milisi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ya karena dia adalah zaman tasyri ya dan bahwa apa yang datang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk diikuti bahkan didapatkan dari tatbik prakteknya sampai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ya mengingatkan untuk tidak mencampurkan Al-Qur'an dengan yang lainnya misalnya. Itu ada dalam hadis Rasulullah, "Man kataba anni siwa al-Qur'an falyamhuhu." Ada Abdullah bin Amr, ya. Juga kemudian kita dapatkan bagaimana ya mereka sangat berhati-hati ya dalam mencatat hadis Rasulullah SAW agar tidak kemudian disangka sebagai a ayat ya tapi bahwa tidak secara mutlak berarti mereka meninggalkan menulis karena juga telah datang perintah Rasulullah kepada sebagian sahabat untuk menulis uktubu li Abi Syah Hadis riwayat Muslim, ya. Menunjukkan telah dituliskan pula hadis Rasulullah SAW, ya. Seperti yang disebutkan pula dari eh, perkataan Abu Hurairah bahwa tidak ada orang yang paling banyak hadisnya ya melainkan siapa? Abdullah bin Amr karena dia menulisnya. Karena dia menulisnya ya. Tapi intinya bahwa dituliskan juga hadis, tapi intinya ada penjagaan kepada turunnya wahyu tersebut sehingga tidak bercampur dengan perkataan manusia manusia. Tetapi ada pada mereka pula istihad-istihad seperti yang akan kita bahas dalam pembahasan yang akan datang di kemilah kita. Saya kira demikian. Uh, waktu kita telah habis, mohon maaf. Ya, jelang waktu duhur. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan maka dituliskan, ya, untuk kita lihat bagaimana kaitannya dengan masalah yang akan kita bahas. Jika dia berkaitan, akan kita tunda jawabannya menunggu pembahasan tentang materi tersebut. Saya kira demikian. Yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.